Apa artinya arodo itu? Berpaling. Lalu di sini apa bedanya? Apa bedanya? Berpaling apa? Dari badan, maksudnya? Berpaling dengan badan. Maksudnya apa berpaling dengan badan itu? Tidak mencela dan tidak memarahi atau tidak mentaubih terus yang erot yang kedua berpaling yang kedua berpaling dengan hati maksudnya apa berpaling dengan hati itu berarti sudah apa sudah nggak ngurus itu namanya berpaling dengan hati sudah nggak disenangi lagi sudah nggak dicintai lagi sudah nggak dianggap lagi itu makna berpaling dengan hati jadi harus bisa membedakan. I'rad yang pertama adalah i'rad dengan badan. Dan i'rad yang kedua adalah i'rad dengan hati. I'rad dengan badan, berpaling dengan badan, mananya adalah tidak mencela alias dibiarkan tidak diapa-apakan, tidak dimarahi, itu namanya berpaling dengan badan. Tapi kalau berpaling dengan hati, maknanya adalah sudah nggak diurus lagi, sudah dibiarkan, tidak disayangi lagi, tidak diperhatikan lagi. Itu makna berpaling dengan hati. Dan lebih lebih dahsyat mana berpaling dengan badan atau berpaling dengan hati? lebih dahsyat berpaling dengan hati. Jadi sudah enggak enggak disukai lagi, enggak diperhatikan lagi. Ini makna dari ayat Saya sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Mereka akan bersumpah kepada Allah di depan kalian supaya kalian berpaling dengan badan-badan kalian, tidak mencela mereka dan tidak mencaci maki mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekalian saja berpalinglah kalian dengan hati-hati kalian, biarkan mereka. Jangan lagi diurusi. Jangan lagi dianggap. Karena mereka adalah kotoran Dan kemarin telah disebutkan bahwasannya di antara sifat munafikin itu apa? Dalam ayat ini. Apa sifat munafikin? Abdullah apa? Mereka tidak mau disalahkan, tidak mau dicela. Tapi mereka mau melakukan hal-hal yang mengundang celaan. Ini termasuk sifatnya munafikin. <clears throat> Maka kalau ada orang itu nggak mau dicela dalam agamanya, nggak ridho, nggak rela dicela dalam agamanya, mintanya dibiarkan saja, maka ini adalah termasuk tasyabuh dengan para munafikin. Dan ini seperti orang-orang yang mereka itu membuat mukhalafah di dalam dakwah. Perhatikan. Orang-orang yang mereka itu membuat mukhalafah di dalam dakwah, mereka itu nggak mau dicela. Mereka merasa pedas, mereka merasa panas telinga mereka dari celaan-celaan kita. Dan mereka mencela kita habis-habisan. Jadi mereka nggak mau dicela, tapi juga mereka mencela kita yang mencela mereka. Maka ini adalah sebuah keterbalikan mereka saja yang melakukan mukhalafah, yang melakukan dosa saja nggak mau dicela. Kok kita yang memperingatkan dan mencela mereka dari dosa mereka? Kok kita malah yang dicela? Ini adalah sebuah keterbalikan dalam berpikir. Anak-anak duduk di sini. Mau mana itu? Ibrahim, duduk di sini. Sini. Hasan Ibrahim nggak ada yang ngurusin. Orang-orang yang mereka itu membuat mukhalafah di dalam dakwah, mereka saja yang melakukan dosa saja nggak mau dicela, pengennya dibiarkan. Lah kok kita yang mencela mereka kok nggak mereka biarkan? Faham maksud saya ini? Orang-orang yang seperti membuat televisi, mereka merasa sempit. Mereka merasa suntuk dari celaan kita. Katanya berpuluh-puluh tahun kok masih terus mencela masalah ini. Mintanya dibiarkan, pengennya dibiarkan. Lah kalau kalian yang melakukan salah saja pengen dibiarkan, ya kenapa kok kita yang mengingatkan dari kesalahan kok nggak sekalian nggak kalian biarkan gitu loh. Paham maksud saya? Paham nggak hujah ini? Mereka yang melakukan kesalahan saja minta dibiarkan. Kok kita yang memperingatkan manusia dari kesalahan kok nggak dibiarkan kenapa? Harusnya sama-sama kalau mau dibiarkan ya sama-sama dibiarkan. Kalian terserah mau melakukan apapun, kita juga terserah memperingatkan manusia dari keburukan ini. Kenapa orang yang memperingatkan dari keburukan kok di, tidak dibolehi? Kok dikomentari sedangkan mereka yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa saja mintanya, pengennya dibiarkan. Mereka kalau dibantah pakai ini nggak akan bisa jawab. Tanya kepada mereka. Insya Allah mereka gak akan bisa jawab. Ini seperti sifatnya munafikin. Mereka itu mau melakukan kesalahan, tapi gak mau dikritik, Gak mau dicela, gak mau dikomentari. Pengennya itu kita berpaling, membiarkan mereka melakukan apapun. Cuma bedanya kalau munafikin mereka bersumpah dan mereka menampakkan kebaikan. Kalau orang-orang itu mereka nggak menampakkan sumpah dan nggak menampakkan kebaikan. Hanya pokoknya pengennya dibiarkan, nggak mau dicela. Lawang yang melakukan dosa saja nggak mau dicela kok, apalagi yang kita memperingatkan manusia dari dosa kok dicela. Kok nggak dibiarkan? Seharusnya kalau sama-sama minta dibiarkan, ya wes, nggak usah wasit, los-losan saja. Harusnya gitu. Kalian minta dibiarkan, kita juga yang mengomentari mereka juga harus dibiarkan. Ini harusnya kalau adil. Biarkan kita yang mengomentari, kita yang meringatkan manusia dari keburukan sebagai bentuk nasihat kepada umat harusnya lebih layak, lebih berhak untuk dibiarkan lagi. Lalu kalian yang melakukan salah saja nggak mau dikomentari kok. Minta dibiarkan kok. Yang memperingatkan manusia dari kesalahan, mencegah manusia dari kesalahan. Kok nggak dibiarkan? Seharusnya sama-sama dibiarkan. Ini berkaitan dengan ayat dan juga sifat munafikin dalam ayat ini saya halifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim lituridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Nah, kemarin sudah kita katakan bahwasanya berpaling dengan hati ini lebih dahsyat, lebih berat daripada berpaling dengan badan. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala qala Ka'ab bin Malik qala Ka'ab kunna khulifna salah satu an amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabayahum wastaghfara lahum. Kata Ka'ab bin Malik dalam ayat ini wa ala satu ladina kullihu. Ini penjelasan dari Ka'ab langsung dari sahibul kisah. Langsung dari pelaku. Kami dikhulifna, kami ditinggalkan, kami diakhirkan. Yaitu tiga orang dari perkaranya mereka-mereka yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima dari mereka taubat mereka atau udur mereka. Jadi kita diterlambatkan, kita diakhirkan dari mereka. Mereka diterima, kita nggak diterima. Itu makna dari khulifu. khulifu. Dan tiga orang yang mereka itu diakhirkan. Diakhirkan dari apa? Kata Kabe bin Malik, kita itu diakhirkan. Tiga orang. Dari perkara mereka di mana yang lain itu diterima, uzurnya diterima, permohonan maafnya diterima, sedangkan kita tiga orang nggak diterima. Digantung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkara kita. Maka kita diakhirkan dari mereka yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka bersumpah. Fabayahum maka Rasulullah memperbaharui bayat mereka wastaghfara dan dan akan ampun bagi mereka wa arja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam amrona dan Rasulullah itu mengakhirkan menggantungkan perintah atau perkara kami arja'a maknanya adalah mengundur atau menggantungkan makanya murji'ah itu disebut sebagai murji'ah karena mereka menggantungkan dalam masalah akidah Dalam bab iman. Mereka menggantungkan dan mengakhirkan. Arja'ah maknanya adalah mengakhirkan. Mereka mengakhirkan amal dari syarat iman. Dari musammal iman. Jadi menurut madhabnya murjiah. Amal itu bukan termasuk bagian daripada iman. Makanya mereka disebut sebagai murji'ah, arja'a, yurji'u, irja'an, murji'un. Jamaknya murji'atun. Karena mereka mengakhirkan amal dari musammal iman. Sedangkan akidahnya alusunnah wal jamaah, amalan itu adalah termasuk musammal iman, termasuk bagian dari iman. Mutlakul amal adalah termasuk syartu sihatil iman. Adapun afradul amal maka itu adalah syartu al kamal. Sebagian amalan. Ada sebagian amalan yang itu termasuk syarat siha dan ada juga yang termasuk syarat kamal. Yang jelas wa arja'a maknanya adalah wa akhara. Sebagaimana murji'ah itu disebut sebagai murji'ah karena mereka mengakhirkan mereka menunda, tidak memasukkan amalan dari musammal iman. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrona. Perkara kami, perkara kita, tiga orang ditunda, diundur oleh Rasulullah SAW tidak langsung diterima. Sebagaimana yang lain, yang lain langsung diterima. Hatta qadallahu fi sampai Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan, memutuskan. Allah sendiri yang memutuskan langsung. Fabidzalika qala Allah Taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ala salasatil ladzina khulifu dan Allah telah mengampuni tiga orang yang mereka itu diakhirkan. Walaisal ladzi dzakarallahu mimma khullifna takhallufana. Takhallufana ini adalah kabar dari laisa. Takhallufana anil ghazwi dan bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita itu diakhirkan itu adalah ketertinggalan kita dari perang. Bukan itu kata Ka'ab bin Malik, paham? Jadi wa ala saladatil ladzina Khullifu di sini bukan kok diakhirkan dari perang, ter terlambat dan tertinggal dari perang bukan. Jadi walaisal ladzi dan tidaklah apa yang disebutkan oleh Allah dari makna khulifu di sini diganti pakai domirna karena ini mutakallim. Mimma khulifna maksudnya ayat khulifu, khulifu pakai domir hum karena yang berbicara adalah Allah. Maka ketika yang berbicara Ka'ab bin Malik maka diganti pakai domirna. Jadi sama aslinya mimma khulifu dalam ayat. Kalau ucapannya Ka'ab mimma khulifna. Walaysa alladhi dzakarallahu mimma khulifna yaitu maksudnya ayat khulifu tadi. Takhallubana itu bukanlah yang dimaksud adalah takhalluf kita dari perang. Bukan. Wa innama huwa takhlifu iyana. Tapi yang dimaksud adalah khulifu adalah takhlif yaitu pemunduran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena masdarnya khallafa yukhallifu takhlifan. Kalau masdarnya takhalluf itu fiilnya takhallafa ya takhallahu takhallufan gitu. Kalau takhallafa itu adalah dari orang-orangnya sendiri yang takhalluf, tapi kalau khallafa itu dari orang lain. Makanya wa inna ma huwa tahlifu hanya saja yang dimaksud adalah Allah itu mengakhirkan. Tahlifnya Allah, pengakhirannya Allah kepada kita. Wa irja'uhu amrona dan menundanya, mengakhirkannya Allah Subhanahu wa taala perkara kita. Aman halafalahu dari orang-orang yang sudah bersumpah, di mana orang-orang yang bersumpah langsung diterima. Langsung dimaafkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu tidak dimaafkan oleh Allah daro ilai dan juga diakhirkan kita itu diakhirkan dari orang-orang yang meminta uzur. Faqabila bilaminhu maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima dari orang-orang yang meminta uzur tadi. Ini poin yang terakhir adalah makna ayat wa ala satil ladina khulifu bahwasanya makna khulifu di situ adalah penundaan untuk memutuskan perkara ini sampai 50 hari. Bukan kok taholub perang. Bukan kok tertinggalnya perang. Itu yang yang dimaksud dalam ayat ini bukan. Tidak sebagaimana yang terbesit dalam banyak orang yang tidak paham. Dikiranya apa? Wa ala salasatilladina khulifu. Dan Allah telah memaafkan tiga orang yang mereka itu nggak ikut perang. Ini salah, pemahaman ini salah. Jadi dan Allah juga memaafkan tiga orang yang dihajar selama 50 hari itu loh yang benar. Jadi ayat ini maknanya adalah dan Allah itu mengampuni tiga orang yang mereka itu diakhirkan sampai 50 hari. Bukan kok Allah itu mengampuni tiga orang yang gak ikut perang. Itu salah. Jadi kalau ngartikan tiga orang yang gak ikut perang, itu salah. Yang benar adalah tiga orang yang mereka itu diakhirkan yang ditunda tidak diputuskan sampai 50 hari dibiarkan terkatung-katung di dalam kesedihan berputar-putar tak tahu arah di dalam kesedihan itulah yang dimaksud dengan ayat ini maka perhatikan ya Evan di sana ada empat poin yang menguatkan bahwasannya makna khulifu di sini adalah diakhirkan dari diputuskan bukan kok tertinggal perang ada empat poin poin yang pertama yaitu nas dari sahibul kisah dari Ka'ab bin Malik sendiri sebagai orang yang termaksud dalam ayat Gak mungkin yang dimaksud dalam ayat salah paham, gak mungkin. Kalau dia yang malah yang pelaku utama kok salah dalam mami, gak mungkin. Kalau pelaku utama saja salah dalam mami, terus bagaimana dengan orang lain? Jadi yang pertama adalah nas dari Ka'ab bin Malik. Yang kedua, poin yang kedua yang mendukung. Ini termasuk tafannun ya ikhwan. Wa ilah sudah jelas. Sudah jelas maknanya. Tapi kenapa kok kita kuatkan lagi harus disebut sampai empat poin. Ini namanya tafanun. Ini namanya eh, keahlian di dalam memahami ayat. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan fiilnya ini, fiilnya ini khulifu Ala wazan fu'ilu. Bukan kok takhallafa. Bukan wazan tafa'ala. Di mana wazan fi'il fa'ala khallafa ini adalah maknanya adalah orang lain yang mengundur. Bukan kok dirinya sendiri yang mundur. Kalau takhallafa itu dirinya sendiri yang mundur dari perang nggak ikut. Tapi kalau fiilnya itu khulifu khallafa ini berarti ada yang lain yang mengundurkan yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud yang mengundurkan perintah ini adalah Allah, yang mengundurkan perkara ini adalah Allah. Jadi bukan Rasulullah. Yang memerintahkan agar Ka'ab bin Malik ditunda sampai 50 hari, dibiarkan terkatung-katung selama 50 hari ini Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah. Rasulullah nggak punya hak di dalam urusan agama. Ingat Rasulullah sendiri nggak berhak untuk bikin syariat. Rasulullah hanya menyampaikan dari Allah. Rasulullah saja nggak berhak bikin syariat kok kalian, para kiai, para ustad, mau bikin syariat baru. Rasulullah saja nggak berhak. Rasulullah itu hanya menyampaikan dari Allah. Allah lah yang berhak membuat syariat dan membuat peraturan dalam ibadah. Karena Allah lah yang disembah, maka Allah juga yang berhak untuk bikin peraturan dan tata cara penyembahan kepadanya Jalla wa'ala. Rasulullah saja nggak berhak. Maka ini ada yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini mabni majhul, khulifu bukan wala salasatin ladina khallafahumullah enggak. Tapi pakai sigha majhul. Kenapa? Karena ini sudah adatnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau menyebutkan ada perbuatan yang sifatnya itu terlihat seakan-akan itu adalah perbuatan yang kejam atau perbuatan yang seakan secara dohir itu nampak bukan kejam ya. Secara dohir itu nampak apa namanya kayak buruk itu Allah Subhanahu wa taala biasanya membuat sighah majhul sebagaimana yang dulu sudah kita lewati dalam siratal ladzina an'amta disebutkan failnya ghairil maghdubi pakai sighah isim maf'ul alias kalau fiil itu fiil majhul jadi kalau ada hal-hal yang terkesan buruk Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan failnya sebagai bentuk taat duban kepada Allah karena Allah itu nggak pantas untuk disebut dengan perbuatan-perbuatan yang nampaknya bu buruk. Makanya di sini pakai sigo majhul wa ala salasatil ladina kullibu Failnya siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang khallafa, siapa yang mengakhirkan mereka yaitu ah, Allah. Itu poin yang kedua, dilihat dari bangunan fiilnya. Poin yang ketiga dilihat dari sisi nahwunya. Di mana alladzina Allah alladzina itu irabnya sebagai naat dari as-salasah. Sedangkan hulibu adalah silah dari mausul al-ladina. Maka kalau ini menjadi naat dari salah ada tiga orang yang. Ini kalau dijadikan sifat bagi tiga orang, nggak pantas kalau disebutkan tiga orang yang tertinggal perang. Kenapa? Kenapa nggak nggak pantas dijadikan sebagai sifat tiga orang yang ketinggalan perang? Kenapa? Karena yang nggak ikut perang bukan hanya ti, tiga, faham? Jadi seandainya kalau ini makna khulifu, maknanya adalah takhollo tidak ikut perang, ini nggak bisa dijadikan sebagai sifat. Tidak bisa dijadikan sebagai naat asalasah. Kenapa? Karena yang tertinggal perang bukan hanya tiga orang, banyak sekali. Maka jelaslah bahwasanya yang dimaksud dengan khulifu maknanya adalah yang ditunda selama 50 hari karena memang yang ditunda selama 50 hari adalah tiga orang ini. Ini paham? Ini dari sisi nah nahwu. Yang keempat, yang terakhir dari sisi makna yang lebih dalam lagi, yang lebih lembut dan yang lebih tersembunyi lagi. Bahwasannya, dan ini perhatikan ya Juan, ini sangat lembut sekali. Perhatikan anak-anak. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni mereka tiga orang ini. Dan yang namanya sudah mengampuni itu ya sudah melupakan dan juga sudah tidak lagi membahas tentang dosa. Maka ini juga ada isyarat yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah sudah memaafkan mereka, maka nggak mungkin Allah mengungkit lagi dosa mereka, paham? Kalau seandainya wa ala saladatil ladzina khulifu maknanya adalah takhallu, nggak ikut perang, berarti masih diungkit lagi sama Allah. Dan Allah telah memaafkan tiga orang yang mereka itu nggak ikut perang. Dan ini kurang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni, sudah memaafkan. Maka lebih baik Termasuk adab yang baik dan termasuk kesempurnaan dalam pengampunan adalah melupakan kesalahannya. Paham? Maka ini adalah sangat lembut sekali di mana Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyebut kesalahan mereka. Kalau seandainya ini maknanya adalah takhallu, ini berarti Allah masih mengungkit lagi kesalahan mereka dan ini kurang bagus dalam makom memaafkan. Kamu kalau sudah memaafkan orang, ya kamu sudah maafkan kesalahan-kesalahanmu. Mosok kamu sebutkan, kamu sudah maafkan kamu dulu berzina, kamu dulu mengambil hartaku, kamu dulu membuang anak-anakku. Nah ini ya, kok jekine nyepuro kak temen nih, kok saya diungkit-ungkit dosane ini paham? Jadi dalam ayat ini makna hulifu bukanlah takhalluh karena Allah Subhanahu wa taala di sini telah menegaskan Allah sudah memaafkan. Allah sudah mengampuni, maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Seandainya khulifu maknanya adalah takhallafu, ini namanya Allah masih menyebutkan, Allah masih mengungkit lagi kesalahan-kesalahan mereka dan ini kurang kurang etis, kurang kurang tepat, kurang bagus, kurang kurang pas dan kurang berkenan. Apalagi ini adalah Al-Qur'an, tidak mungkin seperti itu. Al-Qur'an selalu menggunakan uslub sastra yang terbaik, sastra yang tertinggi. Ini empat poin yang menguatkan bahwasannya makna khulifu, maknanya adalah diakhirkan 50 hari bukan khulifu maknanya adalah takhallafu tertinggal perang. Poin yang keempat tadi dipahami? Allah kan sudah memaafkan wa ala salasa laqad taballahu ala salasa. Maka tidak maka lebih bagus maka yang termasuk yang terbaik adalah Allah tidak lagi menyebutkan dosa mereka. Sebagaimana kesempurnaan di dalam memaafkan dan mengampuni, kamu sudah tidak pantas lagi menyebutkan dan mengungkit-ungkit dosanya. Namanya mengampuni ya wes yang berlalu biarlah berlalu saya maafkan. Saya ampuni. Maka tidak lagi perlu kamu sebutkan dosa-dosa yang telah berlalu. Dengan ini ya ikhwan, maka alhamdulillah selesai sudah kita dari kisah yang panjang. Kisahnya Ka'ab bin Malik, kisah yang penuh dan syarat akan pelajaran-pelajaran yang berharga tentang pelajaran-pelajaran hidup. Maka insya Allah akan kita sebutkan beberapa pelajaran yang kemarin belum sempat tersebut belum sempat disebutkan dalam kisah ini pelajaran yang berharga dan juga ibroh yang sangat berharga dalam kisah Ka'ab bin Malik ini. Baik, maka pelajaran yang salah satu pelajaran yang terbesar dari kisah ini kalau bagi saya pribadi adalah tentang arti dari sebuah kasih sayang. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang amat luas terhadap para hambanya. Allah Subhanahu wa taala itu sayang nggak sama Ka'ab bin Malik? Sayang nggak sama tiga orang yang mereka itu dibiarkan 50 hari dalam kesedihan? Allah itu sayang apa enggak? Sayang apa enggak? Sayang sekali. Allah Subhanahu wa taala sayang sekali kepada hamba-hambanya, apalagi hamba-hambanya yang soleh. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka selama 50 hari terkatung-katung di dalam belenggu luka, belenggu duka yang amat sangat menyakitkan. Sampai sini paham? Apa pelajaran di balik itu semua? Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat menyayangi hambanya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka selama 50 hari, 50 malam didera rasa sakit, rasa pedih dalam hati. Air mata yang berdarah-darah yang berkucur dari hati mereka. Menjalani hari-hari yang kelam dan malam-malam yang sungguh amat menyiksa. Kenapa ya ikhwan? Apa semua apa hikmah di balik semua itu? Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah apa nggak sayang kepada Kaab? Rasulullah apa nggak kasihan kepada Kaab bin Malik? Rasulullah apa nggak punya belas kasihan? Tentu jawabannya Rasulullah adalah orang yang paling penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling memiliki belas kasihan. Sebagaimana itu adalah sifat beliau. Sebagaimana itu adalah sifat beliau. Tapi kenapa beliau tega membiarkan Ka'ab bin Malik Selama 50 hari, 50 malam dalam kesedihan. Kenapa kok nggak dikurangi? Kenapa nggak dibebaskan sebelum dari itu? Ini adalah ini semua adalah pelajaran tentang kasih sayang. Bahwasannya kasih sayang itu tidak selamanya harus terasa nyaman. Dicatat itu. Kasih sayang itu tidak selamanya berasa nyaman. Kasih sayang itu tidak selamanya terasa mengenakan. Bahkan kasih sayang itu terkadang terasa sakit, terasa pedih, terasa perih, terasa membawa duka, membawa lara dalam hati. Tapi semua itu tidaklah mengurangi dan tidaklah menghilangkan deskripsinya sebagai bentuk kasih sayang. Maka pelajaran yang terbesar yang saya ambil dari kisah ini adalah betapa besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Rasulullah, kasih sayangnya kaum muslimin sesama mereka, dan bahwasannya tidak selamanya kasih sayang itu harus terasa nyaman. Tidak selamanya kasih sayang itu terasa mengenakkan. Ada kalanya kasih sayang itu terasa sakit. Karena hakikat kasih sayang sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan adalah isolul khair menyalurkan kebaikan kepada orang yang disayangi. Baik itu kebaikan itu dia sukai atau enggak dia sukai. Kebaikan itu mengenakkan atau enggak mengenakkan. Kebaikan itu menyaman, membuat nyaman atau tidak nyaman. Yang jelas itu adalah kebaikan yang kita salurkan kepada orang yang kita sayangi. Poin yang kedua. Dari pelajaran yang bisa kita petik. Tentang kisahnya Ka'ab bin Malik bahwasanya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibarat kasih sayang seorang ibu. Ibarat bukan seperti. Kalau kasih sayangnya Allah jauh lebih besar. Dalam kisah ini adalah se ibaratnya seorang ibu yang membiarkan anaknya, menghukum anaknya untuk mengusir mengusir anaknya sampai keluar rumah dan dikunci pintu selama berhari-hari sampai anaknya benar-benar menangis. Hampir habis dan serak Suaranya karena menangis, merengek habis. Dan mengatakan, ibu, ibu, peluk aku ya ibu. Masukkan aku ke rumahmu ya ibu. Dengan bersimbah air mata, menangis merengek, memohon kepada ibunya. Tapi ibunya dengan penuh tega, dengan penuh kasih sayang membiarkan anaknya di luar rumah, di luar pintu dan mengunci pintu sampai benar-benar Air mata yang terakhir baru membukakan pintu. Ini perumpamaan ini bukan bukan bikinan saya, ini bikinannya Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah ibarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghukum hambanya dengan aneka ujian dan aneka cobaan dan aneka hukuman. Itu ibaratnya seperti seorang ibu. Ketika anaknya berbuat salah, ketika anaknya berbuat nakal, kemudian dihukum di luar rumah, dikunci. Anaknya nangis merengek nggak digubris. Sampai hampir habis suaranya. Menangis ibu, ibu masukkan aku, ibu biarkan aku masuk. Ibunya dengan penuh kasih sayang membiarkannya. Sampai benar-benar anak tadi merasa jerah dan merasa sadar akan kesalahan-kesalahannya kepada ibunya. Sehingga dengan itu dia bisa belajar menjadi anak yang lebih baik. Kurang lebihnya seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini ibaratnya Ka'ab bin Malik jika ditaruh di luar rumah, dikunci selama 50 hari 50 malam. Dibiarkan untuk didera dan diterpa angin yang sangat dingin. Dibiarkan di keroyok oleh nyamuk dan juga serangga-serangga yang lain dan binatang-binatang yang membahayakan yang lain. Semua itu demi apa? Demi membeli pelajaran, demi memberi pelajaran yang amat berharga kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Terkadang menghukum seorang hamba, memberikan cobaan, memberikan ujian sampai hamba benar-benar sadar, benar-benar kembali dan besoknya lagi tidak coba-coba untuk melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang Allah itu ibaratnya kasih sayang seorang ibu tadi yang membiarkan anaknya di luar rumah, dikunci di luar rumah sampai menangis habis Apakah seperti itu ibu itu namanya nggak sayang? Ibu yang tidak memiliki kasih sayang? Semua itu adalah sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya agar anaknya terdidik, bisa mengambil pelajaran dari kesalahan. Maka kasih sayang itu ya ikhwan tidak selamanya terasa nyaman. Tolong dipahami ini. Kasih sayang tidak selamanya nyaman. Pelajaran yang ketiga, Besarnya perkara dosa ya ikhwan. Bahayanya perkara dosa. Antum bisa bayangkan. Anak-anak diperhatikan. Antum bisa bayangkan Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya, mereka apa apakah orang-orang jahat? Mereka adalah orang-orang soleh. Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu hadir di dalam seluruh peperangan beliau, yang selalu menemani beliau dalam suka maupun duka. Dalam suka maupun duka, mereka adalah orang-orang soleh. Ketika mereka terjatuh dalam dosa yang lebih mirip sesuatu yang tidak seperti sesuatu yang tidak disengaja seperti ini. Tapi lihat, mereka semua berhak mendapatkan hukuman sekeras ini. Mereka semua berhak merasakan dan mencicipi rasa sakit yang amat mendera dari sebab ulah dosa yang mereka perbuat padahal mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Orang-orang yang baik saja ketika melakukan dosa, mereka berhak mendapatkan hukuman semenyedihkan ini. Lalu bagaimana dengan kita ya ikhwan? Yang soleh saja belum tentu iya. Dosa kita lebih banyak, lebih besar. Tapi kenapa kita tidak dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukuman yang lebih berat daripada ini? Ini menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala maafnya Allah, ampunannya Allah, lutufnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sangatlah besar. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, mereka adalah orang-orang saleh. Tapi mereka ketika terjatuh dalam dosa, lihat apa yang mereka apa yang menimpa mereka, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan dari akibat dosa mereka. Rasa sakit, rasa sedih. Luka selama 50 hari, 50 malam. Ini saja mereka berhak mendapatkan hukuman seperti itu. Lah kita yang lebih jahat, yang lebih buruk, yang lebih banyak melakukan dosa. Dimaafkan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali, agar kita mengambil pelajaran sendiri. Maka seharusnya kalau kita merenungi tentu apa yang kita pantas untuk dapatkan jauh lebih besar daripada Ka'ab bin Malik, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih jauh lebih menyiksa daripada apa yang didapat oleh Ka'ab bin Malik. Tapi semua itu tertepis dan tertunda dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tertunda dengan lutufnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan anak-anak. Tertunda dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka ini injaknya menjadikan kita kembali dan introspeksi diri, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah terkhusus di hari-hari akhir di bulan Ramadan, hendaknya seorang hamba menyempatkan diri untuk menangisi dosa-dosanya yang telah lalu. Mengingat kembali setiap telisik dosa dari setiap gerak-gerik yang dulu pernah ia lakukan. Dan menangisinya dan menyesalinya dan meratapi perbuatan-perbuatannya di masa lalu. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memperbanyak mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kita dengan Ka'ab bin Malik jauh. Ka'ab bin Malik saja mendapatkan hukuman seperti itu. Maka seharusnya bagaimana dengan kita? Tentu lebih berhak dan lebih layak lagi untuk mendapatkan hukuman yang lebih besar, untuk mendapatkan hukuman yang lebih berat. Maka banyak-banyaknya berterima kasih kepada Allah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, seorang hamba itu tidaklah mencukupinya kecuali hanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalau dibandingkan antara hak yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala dapatkan dari hambanya dan dari seluruh kewajiban yang kita lakukan itu ibaratnya masih setetes dalam samudra luas yang meluap-luap. Jadi ibadah kita semua, kewajiban yang kita tunaikan semuanya itu baru setetes kalau dibandingkan dan disandingkan dengan hak yang Allah Subhanahu wa taala seharusnya Allah Subhanahu wa taala dapatkan. Makanya kita itu cuma bisa bertaubat kepada Allah dan hanya taubat dari Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kita. Makanya besarnya perkara taubat, pentingnya perkara taubat dan agungnya kemuliaan Allah subhanahu kemuliaan Allah keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa taala dalam memaafkan hambanya. Poin yang keempat, sebagaimana yang telah lalu belajar dari kesalahan, sebagaimana Kaab bin Malik belajar banyak, mengambil pelajaran banyak selama 50 hari, pelajaran tentang iman, pelajaran tentang kejujuran, dari kesalahan yang beliau perbuat berupa tidak hadir dalam perang Tabuk. Makanya belajar dari kesalahan. Sehingga dikatakan taalam tu, fataalam ta'allamtu, fata'allamtu, tu, Aku tersakiti, aku terluka, kemudian aku belajar, kemudian aku bisa berubah. Taalam tu, aku terluka. fataalam tu, maka aku pun belajar. tu, maka aku pun berubah. Belajarlah dari kesalahan, Belajarlah dari dosa-dosa yang telah lalu. Dengan itu maka dosa yang bisa menjadikan seorang hamba lebih baik, ini adalah dosa yang baik. Maksudnya, karena sebab dosa itulah seorang hamba bisa menjadi lebih baik. Makanya ada ulama membandingkan orang yang gak pernah melakukan dosa sama orang yang melakukan dosa lebih afdol mana? Ada yang menjawab melakukan dosa itu ibaratnya terjatuh sekali. Yang namanya orang nggak pernah melakukan dosa berarti melangkah terus. Tangga terus, lurus terus. Kalau orang pernah dosa berarti pernah terjatuh. Berarti dia pernah gugur dalam satu anak tangga. Kata Syaikhul Islam Taimiyah dan juga kata Imam Ibnu Qayyim nggak mesti. Kadang yang terjatuh dalam satu anak tangga, setelah itu dia bisa melompat langsung lima tangga bagaimana? Setelah itu dia langsung bisa melompat lima anak tangga. Maka lebih dulu mana? Kalau ulama tadi mengatakan apa? Yang nggak pernah melakukan dosa berarti nggak pernah terjatuh. Dia nggak pernah terjatuh dalam anak tangga tadi terus jalan terus. Cepat sampai katanya. Kalau yang sudah pernah terjatuh dalam dosa, dia pernah luput dalam beberapa anak tangga. Kata Syaikhul Islam nggak mesti. Kadang yang pernah terjatuh di dalam beberapa anak tangga, dia justru setelah itu dia bisa terbang, dia bisa lompat. Melalui beberapa anak tangga. Apabila dosa itu berhasil membuatmu lebih baik, ya kawan, maka itu adalah dosamu itu jadi baik. Bukan kok maksiat, beratnya maksiat menjadi baik, bukan. Tapi dari sebab kamu terjatuh dalam dosa itulah, kamu bisa belajar banyak. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang dulunya pernah merasakan jahiliyah, pernah merasakan keburukan, kemudian setelah itu belajar tentang kebaikan, dia akan benar-benar tertancap erat. Karena itu para sahabat lebih afdol. Mereka dulu pernah merasakan jahiliyah. Setelah itu datang cahaya Islam sehingga mereka benar-benar kokoh di dalam keislaman. Karena apa? Karena sudah pernah merasakan pahit getirnya jahiliyah. Demikian juga orang yang sudah pernah merasakan pahit getirnya dosa. Betapa pedihnya dosa, betapa perihnya dosa. Kemudian setelah itu dia belajar, maka inilah orang yang terbaik. Faham tentang seluruh penyakit. Faham tentang seluruh dosa, bagaimana cara mengatasi dosa, bagaimana obatnya dosa ini. Paham semua? Karena dia pernah mengidap penyakit yang sama. Jadi orang yang sakit belum tentu lebih jelek. Kadang orang yang pernah terjatuh dalam satu sakit, dia adalah orang yang paling paham dengan penyakit tersebut. Sehingga ditanya obatnya, dia pasti paham. Kenapa? Karena aku pernah mengidap penyakit yang sama. Aku pernah mengidap penyakit sebagaimana engkau idap. Itu pelajaran yang keempat. Satu lagi, pelajaran yang kelima. Dari kisahnya Ka'ab Benu Malik, terkadang kita harus melalui hari-hari yang terburuk untuk akhirnya bisa mencapai hari yang terbaik. Tuhan, ya, Dalam hidup ini terkadang kita harus melalui hari-hari yang terburuk. Malam-malam yang terkelam. Malam-malam yang paling kelam. Hingga akhirnya kita bisa mendapatkan dan meraih hari-hari yang terbaik. Hari yang paling membahagiakan sebagaimana Ka'ab bin Malik di sini, beliau sebelum mendapatkan hari terbaik yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terlebih dahulu harus merasakan hari-hari yang terburuk. 50 hari ini adalah hari yang paling sedihnya Ka'ab. Enggak pernah Ka'ab bin Malik merasakan kesedihan dan derita seperti ini. Maka pelajarannya terkadang kita harus melalui hari-hari yang terburuk untuk akhirnya kita sampai pada hari yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hari yang terbaik kepada kita di akhir hayat kita. Kita dimatikan di atas husnul khotimah. Dan masih ada beberapa pelajaran yang lain. Dan mungkin yang akan kita ambil di pertemuan hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Ahad. Sekaligus kita akan belajar istidlal. Karena kita akan baca pelajaran-pelajaran dari Syekh Muhammad bin Ali bin Adam. Apa saja pelajaran dari kisah ini. Kemudian nanti kita tanya mana lafadznya. Ini namanya latihan istidlal. Latihan istimbat ini pelajarannya seperti ini. Diambil dari mana? Diambil dari lafat mana? Ini dengan itu insya Allah kita akan akhirkan pada hari Ahad pertemuan kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya. Ramadan-Ramadan depan. Setelah ini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu